الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم Beliau memulai kajian ini dengan membaca basmalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala lalu mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Amma ba'd, ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan itu sebagai sesuatu yang mudah dan engkau menjadikan sebuah kesulitan dan sebuah kesedihan menjadi sesuatu yang mudah wahai Rabb kami ajarkanlah kepada kami sesuatu yang memberi manfaat kepada kami dan tambahkanlah ilmu untuk kami jadikanlah amalan-amalan kami murni dan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan wajahmu yang mulia. فنشرع مستعينين بالله تعالى ولا حول ولا قوة إلا به بالتعليق اليسير على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى Maka kita pada saat ini memasuki pembahasan sambil kita mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan serta pertolongannya maka kita memulai untuk memberi penjelasan yang ringan yang ringkas dari kitab Al-I'tisam dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. ولطول الكتاب وضيق وقت الدورة فلن نتمكن من إعطاء كل باب بعض حقه ولكن يكون تعليق يسير على أهم ما يتعلق بالباب وحديثه وذلك لئلا يخلو المقام من الفائدة karena panjangnya pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini sementara waktu daurah kita sempit sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk memberikan setiap bab sebahagian dari haknya akan tetapi kita akan berupaya untuk memberi penjelasan yang ringan dengan menyebutkan poin-poin yang terpenting yang berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam judul bab tersebut dan di dalam hadis itu agar kemudian setiap dari pembahasan ada faedah yang bisa kita ambil. asy اتفق الشراح sahih al-Imam Bukhari على أنه ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي واختلفوا في آخر كتاب ختم به صحيحه على قولين dan telah bersepakat seluruh pensyarah dari sahih Imam Bukhari bahwa Al-Imam Bukhari memulai kitab sahihnya ini dengan menyebutkan kitab Bada'ul Wahid yang menjelaskan tentang permulaan wahyu. Namun mereka berselisih tentang akhir pembahasan kitab yang mana yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menutup kitab sahihnya dengan pembahasan tersebut dan terdapat dua pendapat dalam hal ini. فمن أهل العلم من يقول إن آخر كتاب ختم الإمام البخاري به صحيحه كتاب التوحيد وفي بعض النسخ كتاب الرد على الجهمية أكان كتاب التوحيد يعني يقال كتاب التوحيد ويقال له كتاب الرد على الجهمية لأن أكثر أبواب كتاب التوحيد رد على هذه الفرقة الضالة ومن أهل العلم من يقول إن آخر كتاب من صحيح الإمام البخاري هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فهذا يرجحه جمع من أهل العلم وهذا يرجحه جمع من أهل العلم Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa akhir pembahasan kita yang Al-Imam bukhari rahimahullah taala menutup kitab sahihnya adalah kitab tauhid. Dan pada sebagian cetakan dari kitab Sahih Bukhari itu disebutkan dengan judul kitab al raddu al Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Jadi terjadi penyebutan perbedaan judul pada pembahasan kitab yang terakhir. Ada yang menyebutnya kitab tauhid, ada pula yang menyebutnya ar-raddu al-jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyyah. Namun isi dan kandungannya itu sama. Hal ini disebabkan karena mayoritas pembahasan yang disebutkan di dalam kitab tauhid mayoritasnya merupakan bantahan terhadap kelompok yang sesat ini, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Bukhari mengakhiri kitabnya dengan pembahasan Al-Ittisam bil Kitabi was Sunnah. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama. والدين وصل إلينا عن طريق الوحي ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه في كتاب بدء الوحي والمطلوب بعد سرد الأبواب ومعرفة أصول الشريعة في أبوابها المختلفة المطلوب التمسك بالكتاب والسنة الذي هو الوحي الذي نزل من عند الله إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك ختم البخاري رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة على أحد القولين agama ini sampai kepada kita tentu melalui jalur wahyu. Maka oleh sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari taala beliau membuka kitab sahihnya dengan pembahasan Badul Wahyu tentang permulaan turunnya wahyu dan merupakan hal yang dituntut setelah disebutkannya bab-bab yang berikutnya dan mengenal tentang prinsip-prinsip yang terdapat di dalam syariat dengan berbagai macam bab dan permasalahan serta hukum-hukumnya, maka yang diminta dan yang dituntut bagi seorang hamba agar mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah merupakan wahyu yang turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari mengakhiri pembahasan kita beliau dengan pembahasan Al-Iqtisam berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menurut salah satu pendapat. wa kitab al الاعتصام قد ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن مادة عصم العين والصاد والميم تدل على ثلاثة أمور أولها التمسك ثانيها الملازمة ثالثها الامتناع Kita al-i'tisam. Apa makna dari al-i'tisam? Telah disebutkan oleh Ibn Faris di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah bahwa asal dari kata ini itu dari asama ain sad dan mim dan kata di dalam bahasa Arab yang terdapat ain sad dan mim itu menunjukkan tiga perkara mengandung tiga perkara. Yang pertama berpegang teguh, yang kedua komitmen, dan yang ketiga mencegah diri. والمراد بالاعتصام بالكتاب والسنة التمسك بهما وملازمة ذلك التمسك وأن يمتنع الإنسان بهما عما سواهما فيمتنع أن يستغني بالكتاب والسنة عن البدع والضلالات والأهواء فمن اعتصم بالكتاب والسنة فمعناه أنه تمسك بهما ولازم ذلك لم يكن في وقت دون وقت أو زمن دون زمن ومعنى ذلك أنه استغنى بهما عما سواهما في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملته Yang يعني dimaksud berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah komitmen terhadap keduanya dan memegang dengan erat terhadap keduanya lalu kemudian seseorang mencegah diri untuk berpegang kepada selain keduanya di mana seorang hamba merasa cukup dengan kitab Allah dan sunnah Sehingga dia tidak membutuhkan kepada bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, serta hawa nafsu. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah, maka itu maknanya bahwa dia berpegang erat kepada keduanya, komitmen terhadapnya, dia tidak berpegang hanya di satu waktu dan tidak di waktu yang lain, namun dia senantiasa komitmen berpegang selamanya dan merasa cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah dari selain keduanya, baik dalam urusan akidah atau dalam urusan ibadah, baik dalam perkara akhlak, demikian pula dalam bermuamalah. Kita memasuki inti dari pembahasan bagi antum yang punya kitab diharapkan untuk bisa mengikuti bacaan ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Iqtisam bil Kitabi wa Sunnah al tarjim Masyaallah. Kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. al حدثنا الحميدي قال Sufyan an Mis'ar wa وغيره an قيس bin Muslim عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر sanad sehingga perlu terjemahkan dari Tariq bin Shihab beliau mengatakan ada seorang lelaki dari kalangan Yahudi berkata kepada Umar Ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin law anna alaina nazalat hadhihi al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kalau seandainya kami para orang Yahudi diturunkan pada kami ayat ini yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian kalau seandainya ayat ini turun kepada kami lattakhadna لاتخذنا al-yawma عيدا niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami faqala Umar maka berkata Umar inni la a'lam ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayah nazalat yawm Arafah fi yawm Jum'ah sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari apa ayat ini turun di mana ayat ini turun pada hari Arafah pada hari Jumat. Sami Sufyan bin Mis'ar wa Mis'ar Qaisan wa Qaisun Tariqa di mana Sufyan mendengarkan hadis ini dari Mis'ar, Mis'ar mendengarkan dari Qais dan Qais dari Tariq. Baik, هذا الحديث الأول الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الاعتصام أراد به أن هذا الدين كامل فنحن نتمسك بدين كامل محفوظ غير محرف فيه كل خير لنا في ديننا ودنيانا ولذلك بدأ بهذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين Hadis yang pertama ini di mana Imam Bukhari rahimahullah membuka kitab ini dengannya beliau hendak menjelaskan bahawa agama kita ini merupakan agama yang sempurna. Agama ini adalah merupakan agama yang telah sempurna, yang terjaga dan terpelihara. Tidak ada perubahan di dalamnya. Dan setiap perbaikan pada diri-diri kita untuk kemaslahatan kita dalam urusan agama demikian pula dalam urusan dunia. Oleh karena itulah Imam Bukhari memulai dengan hadis ini yang di dalamnya mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk kita sekalian. وذكر في هذا الحديث قصة هذا اليهودي مع عمر رضي الله عنه حيث أخبره أن هذه الآية لو نزلت على اليهود لاحتفلوا بذلك اليوم وجعلوه مناسبة وطنية وعيدا يتكرر يحتفلون به ويفرحون لأن هذه الآية تخبر أن الدين مكتمل وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى زيادة من أحد لا من عالم ولا من حاكم لا في عقيدته ولا في عباداته ولا في معاملاته ولا في آدابه Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam hadis ini kisah seorang Yahudi yang berbincang bersama Umar radhiyallahu taala anhu. Di mana orang Yahudi ini memberitakan kalau seandainya ayat ini diturunkan kepada Yahudi, niscaya mereka akan merayakan hari turunnya ayat tersebut dan mereka akan menjadikannya sebagai sebuah seremonial, sebuah acara kenegaraan dan sebagai hari raya yang akan selalu mereka ulang-ulangi perayaan tersebut yang menunjukkan kegembiraan mereka. Sebab ayat ini memberitakan tentang kesempurnaan agama tersebut Sehingga apabila agama itu telah sempurna, tidak lagi memerlukan adanya penambahan dari siapapun. Apakah dari seorang alim atau dari seorang penguasa, baik penambahan dalam urusan aqidah atau ibadah atau muamalah atau dalam perkara adat. ولأن الأعياد في ديننا شريعة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فإن عمر لم يتخذ ذلك اليوم عيدا مع أن اليهود ذكروا أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا فلأن ديننا مكتمل أكمله الله لنا كما في هذه الآية وعمر رضي الله عنه يعلم ذلك بل يعلم متى وأين نزلت هذه الآية لم يلتفت إلى إشارة اليهود في اتخاذ ذلك اليوم عيداً Sebab hari-hari raya di dalam agama kita ini termasuk di antara bagian dari syariat yang ditetapkan di dalam agama ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ikhtibar as mustaqim sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala beliau tidak menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Dalam keadaan orang Yahudi ini menyebutkan bahwa kalau seandainya turunnya ayat itu kepada mereka, niscaya mereka akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi mereka. Namun mengapa Umar tidak melakukannya? Sebab agama kita adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyempurnakan agama ini untuk kita. Dan Umar radhiyallahu anhu benar-benar mengetahui hal itu. Bahkan beliau mengetahui dengan penuh keyakinan kapan ayat tersebut turun dan di mana ayat itu diturunkan. Sehingga Umar tidak menoleh sama sekali kepada apa yang disebutkan oleh orang Yahudi tersebut yang hendak menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya. ولأجل ما سبق أي أن الأعياد شريعة في ديننا فليس لنا إلا عيدان في السنة وعيد في الأسبوع فعيد السنة الفطر والأضحى وعيد الأسبوع الجمعة وهذه الأعياد مقترنة بالطاعات والعبادات قبلها وأثناءها وبعدها فعيد الفطر مسبوق بركن من أركان الإسلام وهو الصيام ويتبعه أو في أثنائه إخراج صدقة الفطر وإعلان التكبير وصلاة العيد وما يتبع ذلك من صيام الست ونحو ذلك من العبادات كصلة الرحم وإظهار الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل Karena apa yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang namanya hari-hari raya adalah merupakan syariat yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Sehingga kita tidak mengenal dan kita tidak memiliki hari raya kecuali dua hari raya dalam setahun dan satu hari raya dalam satu pekan dalam setiap pekan adapun dua hari raya dalam setahun adalah Idul Fitr dan Id Al-Adha adapun hari raya setiap pekan adalah hari Jumat dan hari-hari raya ini itu selalu bergandengan dengan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan ibadah baik sebelumnya demikian pula di saat kita mengerjakannya di saat kita sedang berhari raya dan demikian pula setelahnya maka seperti Idul Fitr itu ada amalan pendahulu ada amalan yang dilakukan di saatnya dan setelahnya maka Idul Fitr didahului dengan melakukan satu amalan yang itu termasuk dari rukun Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian di pertengahannya di sana ada anjuran atau syariat mengeluarkan zakat al-fitr. Demikian pula ada takbir. Demikian pula ada salat, salatul Id. Dan ada amalan yang dilakukan setelahnya. Seperti berpuasa enam hari di bulan Syawal dan yang semisalnya dari berbagai macam bentuk ibadah seperti menyambung tali rahim dan menampakkan rasa gembira dan bahagia dengan kenikmatan hari raya tersebut. Wa'idul Adha في أثناء أداء المسلمين بركن من أركان الإسلام وهو الحج ويقترن به ذبح الأضاحي مع التكبير قبله وبعده في أيام التشريق وأيضا ما يلحق ذلك من توسعة على النفس والأهل في المباح مع الاستمرار في ذكر الله عز وجل ويوم الجمعة يقترن به من العبادات شيء كثير حتى أفرد العلماء خصائص الجمعة بالتصنيف من الصلاة والخطبة وساعة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاغتسال والطيب والتبكير إلى المسجد وغير ذلك فأعياد المسلمين مقترنة بطاعة الله وعبادته Demikian pula halnya di Idul Adha. Di saat kita merasakan hari raya Idul Adha tersebut, maka ada amalan-amalan ibadah pendahulunya dan di saat kita berada di hari raya tersebut dan juga setelahnya. Maka Idul Adha didahului dengan kaum muslimin yang menunaikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yaitu beribadah haji ke Baitullahil Haram. Lalu kemudian bersamaan dengan itu disyariatkannya menyembelih hewan-hewan kurban yang disertai dengan takbir. Sebelumnya demikian pula setelahnya. Yang dilakukan pada hari-hari tasyrik dan yang menyertai hal tersebut dari kegembiraan dan diperbolehkannya seseorang untuk melakukan hal-hal yang mubah untuk diri sendiri demikian pula untuk keluarga dan kerabat dan senantiasa bergantian dengan zikrullah dalam keadaan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hari raya Jumat juga berbarengan dengannya banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan dan disyariatkan. Sehingga ada sebagian para ulama mereka menulis satu karya khusus yang menerangkan tentang keistimewaan hari Jumat yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ibadah. Ada salat, ada khutbah, ada saat-saat di mana seorang dianjurkan untuk berdoa, Demikian pula bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkannya mandi pada hari Jumat, memakai wangian dan bersegera menuju ke masjid dan yang lainnya. Kesimpulannya bahwa hari-hari raya di dalam Islam itu selalu bergandengan dengan amalan-amalan ibadah dan ketaatan. ولأن ديننا مكتمل وفي الحديث إشارة إلى الأعياد فليس لدينا عيد ديني غير ما سبق مع ملاحظة أن من العلماء من يجعل يوم عرفة وأيام التشريق من أيام الأعياد في دين الإسلام Dan karena agama kita telah sempurna sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini yang mensyaratkan tentang adanya hari-hari raya sehingga tidak ada hari raya yang terdapat di dalam agama ini kecuali apa yang telah diterangkan sebelumnya namun dengan memperhatikan bahwa ada di sana di kalangan para ulama yang menganggap bahwa hari Arafah itu juga termasuk hari raya. Dan ada pula yang menganggap bahwa hari-hari tasyrik itu juga termasuk di antara hari raya di dalam agama ini. فما يسمى بعيد المولد النبوي وعيد الإسراء والمعراج ونحو ذلك من الأعياد التي تضاف إلى الشريعة والدين فإنها ليست منه في شيء إذ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أفتى بها أئمة الإسلام المعتبرين Oleh karena itu, apa yang dinamakan sebagai hari raya atau perayaan Maulid atau perayaan Al-Isra wal Mi'raj dan yang semisalnya dari jenis-jenis perayaan yang disandarkan kepada syariat dan disandarkan kepada agama ini maka ini sama sekali bukan berasal dari Islam sedikit pun Sebab tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula diamalkan oleh para khulafa Rasyidun dan para sahabatnya dan tidak pula hal itu menjadi fatwa dari kalangan para imam-imam kaum muslimin yang fatwa mereka merupakan fatwa yang mu'tabar. وهكذا أيضا الأعياد الدنيوية التي أحدثها الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الانتصار يوم بدر الذي هو يوم الفرقان ومن أعظم أيام المسلمين لم يجعله يوم عيد ولا جعل فتح مكة وهي نقطة فارقة في تاريخ المسلمين يوم عيد ولا جعل يوم هجرته إلى المدينة يوم عيد ولا جعل الصحابة رضي الله عنهم يوم فتح فارس وسقوط إمبراطورية الروم أيام أعياد الفرح والاحتفال ووقوع المعاصي ونحو ذلك فإن هذا ليس من ديننا في شيء Demikian pula kaitannya dengan hari-hari raya secara duniawi yang diadakan oleh manusia. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan kemenangan dalam peristiwa yang berfurqan sebagai yang merupakan hari yang paling agung yang dialami oleh kaum muslimin. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan itu sebagai hari raya. Demikian pula peristiwa penaklukan kota Makkah yang itu adalah merupakan kejadian yang sangat bernilai dalam sejarah kaum muslimin yang menjadi kemenangan bagi kaum muslimin namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikannya itu sebagai hari raya Demikian pula Nabi tidak menjadikan hari hijrahnya beliau ke Madinah sebagai hari raya. Demikian pula para sahabat. Mereka tidak menjadikan hari penaklukan bangsa Persia. Demikian pula ditaklukkannya kebangsaan atau kekuasaan Romawi. Tidak dianggap itu sebagai hari-hari di mana mereka merayakannya menjadi perayaan atau menjadi hari raya yang mereka menampakkan kegembiraannya dan mereka tidak membuat hari-hari tersebut sebagai sesuatu yang membuat mereka bergembira pada hari itu merayakannya dan menyebabkan terjatuhnya mereka ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan sebab hari ini bukanlah bahagian dari agama kita sama sekali الحديث الآخر kemudian berkata Imam Al-Bukhari رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك داري انس بن مالك أنه سمع عمر الغد في نبايع المسلمون أبا بكر bahwa انس بن مالك memberitakan pada أبو بكر رضي الله عنه واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه wasallam تشهد قبل أبي بكر di mana beliau berdiri di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau bertasyahud sebelum Abu Bakar. Faqala maka beliau mengatakan amma ba'du fakhtar Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله لمن عمر رضي الله تعالى عنه أما بعد الله سبحانه وتعالى ta'ala telah memilih Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang di sisinya dan juga ada di sisi kalian. Dan kitab ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membimbing rasul kalian, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Niscaya kalian pasti akan mendapat hidayah dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanyalah memberi hidayah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. ومناسبة إرادة هذا الحديث في هذا الكتاب ظاهرة فإنه لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وبايع المسلمون أبا بكر خليفة على المسلمين بعده وكانت بيعة أبي بكر أصلها وأساسها في سقيفة بني ساعدة ثم أعلنت تلك البيعة وأشيعت في المسجد وصعد عمر رضي الله عنه المنبر وأبو بكر ساكت لا يكاد يتكلم بشيء فتشهد عمر قبل أبي بكر وكان مما قال أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده أنه مات واختار الله عز وجل له الآخرة قال على الذي عندكم أي الدنيا ولكن موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ذهاب الدين وبطلان الدين فمات ودينه باق فالذي هدى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن باق بين أيدينا فعلينا أن نهتدي به وأن نتمسك به ولهذا قال وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله Adapun korelasi dari disebutkannya hadis ini di dalam kitab ini itu sangat jelas sekali. Pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu kemudian kaum muslimin mereka pun membaikat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di Abu Bakar Siddiq adalah merupakan suatu sebuah prinsip dan sebuah fondasi yang ketika itu diadakan di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian baiat itu pun diumumkan dan disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu Naik ke atas mimbar dalam keadaan Abu Bakar hanya mampu diam. Hampir saja beliau tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang berbicara dan beliau mengucapkan tasyahud sebelum Abu Bakar sedih radhiyallahu anhu. Dan di antara yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa sungguh Allah Azza wa Jalla telah memilih Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sisinya. Maksudnya akhirat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih apa yang ada di sisi Allah yaitu akhirat dari apa yang ada di sisi kalian yaitu dunia. Namun kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bukanlah berarti bahwa agama ini pun hilang. Dan agama ini menjadi punah. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, namun agama beliau tetap ada. Yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim tetap ada di tengah-tengah kaum Muslimi, ada di hadapan kita. Maka merupakan kewajiban kita untuk menjadikan Al-Quran Karim sebagai pembimbing kita. Inilah yang disebutkan oleh Umar bahwa kitab inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada rasul kalian. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Niscaya kalian mendapatkan hidayah Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memberi hidayah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وهذا القرآن الكريم أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فإذا اعتصمنا به فقد استغنينا به عما سواه من الآراء ومن المحدثات ومما في أيدي الشرق والغرب وقد قال الله عز وجل وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال الله تعالى في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل الأبواب يهدي للتي هي أقوم في العقيدة ويهدي للتي هي أقوم في العبادة ويهدي للتي هي أقوم في المعاملة ويهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والآداب ويهدي للتي هي أقوم في سياسة الراعي للرعية Maka Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan penjelas terhadap segala sesuatu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa nazzalna kitaba tibyana likulli dan kami menurunkan kepadamu al-kitab yang menjelaskan segala sesuatu wa huda wa rahmah wa lil muslimin dan sebagai hidayah sebagai rahmat sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin maka apabila kita berpegang teguh dengannya maka sungguh kita telah merasa cukup dengan Al-Qur'anul Karim dan kita tidak butuh kepada selainnya dari berbagai macam pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia baik yang di timur maupun yang di barat. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila." Segala sesuatu kami telah merincinya dengan serinci-rincinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "La yatihil batil min bayni yadayhi wa min khalfihi." Tanzilun min hakim, min hamid. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Baik dari hadapannya atau dari belakangnya. Ini yani dari segala sisi. Itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwa." Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada jalan yang paling lurus yaitu dalam setiap permasalahan Al-Qur'an Karim membimbing kepada jalan yang paling lurus dalam perkara akidah Al-Qur'an membimbing kepada jalan yang paling lurus dalam perkara ibadah demikian pula dalam urusan muamalah dalam perkara akhlak dan adab demikian pula dalam hal pemimpin yang mengatur rakyatnya ومن هداية القرآن الكريم الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال واتبعوه لعلكم ترحمون فعلق الهداية باتباعه والرحمة بطاعته وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بل نفى الله عز وجل الإيمان عمن يعرض عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل فيه الخلاف فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس هذا فحسب بل قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما dan termasuk di antara bentuk hidayah Al-Quranul Karim adalah anjuran untuk berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya dan apa yang Rasul sampaikan kepada kalian ambillah dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah dan tinggalkanlah. Demikian pula firman-Nya yang artinya dan apabila kalian taat kepadanya niscaya kalian diberi hidayah Demikian pula firman-Nya yang artinya dan hendaknya kalian mengikuti Rasul. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa mengikat hidayah itu, mengkhususkan hidayah itu apabila seseorang mengikuti apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan seseorang akan mendapatkan rahmat dengan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa juga berfirman yang artinya sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang terbaik bagi seorang hamba yang berharap bertemu Allah Azza wa dan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Bahkan Allah Azza wa Jalla meniadakan, menafikan iman dari seorang yang berpaling untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencetus hukum dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum." Demi rohmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau, yaitu Rasul, sebagai hakim di antara apa yang mereka persesikan Dan bukan sampai di situ saja. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan thumma la yajidu fi anfusihim harajan lalu mereka tidak mendapati perasaan berat perasaan sempit di dalam diri diri mereka terhadap hukum yang telah dicetuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Lalu berkata Imam Al Bukhari rahimahullah taala, حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس dari Ibn Abbas قال beliau mengatakan ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk aku, me, ya, memeluk aku kepada beliau, yakni beliau mendekat Ibnu Abbas. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini Alkitab. هذا الحديث يدل على أن أعظم ما تعلمه العبد كتاب الله عز وجل لما فيه من الكفاية والهداية وهذا ظاهر في علاقته بهذا الباب فمن اعتصم بالكتاب وعلمه الله عز وجل إياه فقد أغناه الله عز وجل عما عما سواه ولذلك دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان ابن عباس حبر هذه الأمة بعد ذلك وترجمان القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang paling agung yang dipelajari oleh seorang hamba adalah mendalami kitab Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa yang terkandung di dalam Al-Quranul quran Karim itu telah mencukupi seorang hamba dan menjadi hidayah dan pembimbingnya. Dan ini sangat jelas sekali adanya korelasi hubungan hadis ini dengan bab yang disebutkan. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepadanya al Qur'an Karim maka hal itu telah mencukupi dia dari selainnya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anak paman beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan doa ini maka Ibnu Abbas beliau tak masuk habrul ummah. Salah seorang di antara umat ini yang penuh dengan ilmu. Dan beliau juga termasuk penafsir Al-Quran. Dan itu merupakan keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Abdullah bin Sabbah, qala haddatsana Mu'tamir, wala sami'tu 'Awfan anna Abal Minhal haddatha أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya bahwa Abu Barzah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan kalian dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال مخاطبا من سمعه إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم ومناسبة هذا لكتاب الاعتصام ظاهرة حيث إن الله عز وجل أغنانا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم عما في أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى فضلا عما في أيدي غيرهم فإن كل خير في ديننا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وكان العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما يقولون من لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله ومن لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله Asar ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Barzah Al-Islami radhiyallahu anhu bahwa beliau menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang mendengarkan nasihat beliau tersebut. Kata beliau bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencukupkan kalian dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan korelasi dari Akhir ini dengan Judul bab yang disebutkan itu sangat jelas bahwa Allah Azza wa telah mencukupkan kita dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak memerlukan apa yang ada di tangan-tangan ahlul kita dari Yahudi dan Nasara terlebih selain mereka dari apa-apa yang ada di tangan mereka Sebab setiap kebaikan itu telah ada di dalam agama kita melalui kitab Allah dan melalui sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna al kitaba yutla 'alaihim?" Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dengan berita apa lagi setelah Allah Subhanahu wa taala dan setelah ayat-ayatnya yang mereka iman. Oleh karena itu, para ulama di antara mereka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim dan selainnya mereka mengatakan man lam yakfihi alkitab wassunnah fala kafarallah siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka Allah azza wajalla tidak memberi kecukupan kepadanya dengan apapun dan barang siapa yang tidak merasa puas dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah tidak memberi kepuasan kepadanya Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik alhamdulillah Abdullah bin Dinar anna Abdullah bin Umar kataba ila Abd al-Malik bin Marwan yubayi'uhu wa uqirru bidhalika bis-sam'i wa ta'ati ala sunnati Allah wa sunnati rasulih fi ma Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abdullah bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan di mana beliau beliau membaiatnya dan dalam pernyataan baiat beliau di mana beliau mengatakan dan aku menetapkan untuk senantiasa mendengar dan taat di atas sunnatullah dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semampu aku. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين أن طاعة ولاة الأمر وبيعتهم التي بها ينتظم أمر الدنيا وأمر الدين إنما يكون مبنيا على الكتاب والسنة فبيعتهم على سنة الله ورسوله فطاعتهم في حدود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى beliau menyebutkan أثر ini untuk menjelaskan bahwa ketaatan kepada penguasa dan berbaikat kepadanya dalam hal-hal yang dengannya akan mengatur urusan agama dan urusan dunia seseorang. Dan itu hanyalah dibangun di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaikat para penguasa di atas sunnah yang datang dari Allah dan Rasulnya. dan menaati mereka dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. تميم الاعتصام بالكتاب والسنة لا سيما عند أن تهب رياح الفتن وعند أن يحصل التفرق والاختلاف فمن الاعتصام بالكتاب والسنة طاعة ولاة الأمر بالمعروف والالتفاف حولهم فإن ابن عمر لما كتب بالبيعة إلى عبد الملك ابن مروان يبايعه كان في ذلك الوقت خلاف ونزاع وأحداث دامية فبادر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى البيعة عن طريق الكتابة عن بعد لأنه لا يشترط أن تكون البيعة عن حضور لمن كان بعيدا فبايعه عبد الله بن عمر عنه وعن أولاده وحشمه أي من يقوم بخدمته عن بعد ولكنه بنى ذلك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرط أن يكون ذلك في حدود القدرة والاستطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن من يبايع فيما استطاع فالقدرة مناط التكليف maka termasuk di antara bentuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih terkhusus lagi di saat berhembusnya angin fitnah dan munculnya perselisihan dan perpecahan maka termasuk di antara bentuk berpegang teguh kepada keduanya adalah taat kepada penguasa dengan cara yang ma'ruf dan senantiasa bersamanya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan yang berisi bayat kepadanya dan ketika itu adalah merupakan masa munculnya perselisihan dan munculnya banyak kejadian-kejadian yang berdarah sehingga Abdullah bin Umar bersegera untuk menulis pernyataan baik kepada Ibn Marwan melalui tulisan surat yaitu dari kejauhan. Sebab dalam berbanyak itu tidak disyaratkan harus menghadiri peristiwa tersebut bagi seorang yang tinggal jauh. Maka Ibn Umar radhiyallahu taala beliau membaiat Abdul Malik atas nama beliau, atas anak, atas nama anak-anak beliau. Demikian pula orang-orang yang berkhidmat atau melayaninya. Namun beliau membangun baiat tersebut di atas sunnahullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mensyaratkan bahwa baiat itu dalam batas-batas kemampuan sepanjang beliau mampu untuk melakukannya. Sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mentalqin dan membimbing orang-orang yang membaikat beliau dengan tambahan fi mastata'tu selama aku mampu untuk melakukannya maka kemampuan itu menjadi sebab dia diberi beban untuk menaati sesuatu. Nah, ini Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu'ithu bijawami'il kalim Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku diutus dengan jawami'ul kalim Terbayang Hal al-bab هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب بعد أن قدم المصنف رحمه الله تعالى بالأحاديث السابقة التي تكون كصفة كاشفة للمراد من عقد هذا الكتاب فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم وهذا لا شك أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن المراد بجوامع الكلم أي القرآن بعثه الله بجوامع الكلم أي بالقرآن ولعل الحديث الثاني الذي أورده المصنف في هذا الباب يشير إلى هذا المعنى وأن المراد أن الله بعثه بالقرآن الذي هو أعظم ما نعتصم به في كل ما سبقت الإشارة إليه وقيل إن مما بعثه الله به من جوامع الكلم إضافة إلى القرآن ما أعطاه الله عز وجل له من البيان والبلاغة والفصاحة فقد اختصرت له الحكمة اختصارا فيتكلم بالكلمة أو بالكلام القليل الذي له معان كثيرة كحديث إنما الأعمال بالنيات وكقوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وكقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق ونحو ذلك Bab ini adalah merupakan bab yang pertama dari bab-bab yang terdapat di dalam kitab ini. Setelah al-musannif atau penulis yaitu al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis sebelumnya yang itu adalah merupakan sebuah sifat yang menyingkap tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan disebutkannya kitab ini Maka beliau pun mengatakan bab tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku diutus dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang padat. Dan tidaklah diragukan bahwa termasuk di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud jawami' al-kalim adalah Al-Qur'an itu sendiri. Dan mungkin saja hadis yang beliau sebutkan setelahnya itu mengisyaratkan kepada makna ini bahwa yang dimaksud adalah Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala Memutus Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Al-Quran dan Al-Quranul Karim adalah merupakan yang paling agung yang seorang hamba berpegang teguh dengannya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud Jawab al kalim dari apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam adalah penambahan dari Al-Qur'an. Selain dari Al-Qur'anul Karim, maka termasuk dari jawamiul kalim adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kemampuan beliau untuk menjelaskan dengan kefasihan dan balaghah sehingga ucapan-ucapan hikmah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya dan lafaznya itu sedikit namun kandungannya memiliki kandungan yang banyak sekali. Seperti misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niat-niat hamba. Demikian pula seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man sonata najah. Barang siapa yang diam, maka niscaya dia selamat. Dan seperti pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia dan yang semisalnya dari hadis ini. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Sa'id bin al عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي بهوى الإمام البخاري Al-Bukhari حديث ابو هريره Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya perasaan takut ke dalam hati-hati para musuh terhadapku. Dan ketika aku sedang tidur, maka aku melihat diriku diberikan pintu-pintu gudang-gudang di permukaan bumi ini dan diletakkan di tanganku. Faqala Abu Hurairah فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغتونها أو ترغتونها أو كلمة تشبهها Lalu kemudian berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi, beliau telah wafat dalam keadaan kalian menikmati dunia ini, kalian memakannya, kalian menikmatinya, atau kalimat yang semisalnya. وهذا الحديث كما سبق فيه الإشارة إلى أن القرآن هو جوامع الكلم فيعتصم به لأنه قد جمع الخير كله وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب أي بما يقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء من الخوف ولا شك أن خوف العدو نصر وأن خوف الإنسان من عدوه هزيمة وقد ذكر العلماء أن من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بدينه فإن الله تعالى ينصره إضافة إلى ما عنده من العدة الحسية والمعنوية بالرعب مسيرة شهر أن يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه ثم لما قال وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي هذه الفقرة فيها علم من أعلام النبوة وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستملك خزائن الأرض فتفتح كنوز كسرى وقيصر وقد حصل هذا والحمد لله ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنتم تلغثونها أي تأكلون هذه الخزائن أو ترغثونها يعني الدنيا ترضعونها فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وها أنتم تتمتعون بهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadis ini sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itulah sebagai jawami'ul kalim yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Sebab Al-Qur'an Karim mengumpulkan seluruh kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi." Yaitu aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dicampakkan ke dalam hati-hati musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah diragukan bahwa rasa takut yang terdapat di dalam diri-diri para musuh itu adalah merupakan bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan rasa takut seseorang dari musuhnya ini adalah merupakan bentuk kekalahan. Dan para ulama mereka menyebutkan barang siapa yang berjalan di atas jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh serta komitmen kepadanya niscaya Allah azza wa pasti akan memberikan pertolongan kepadanya apabila disertai dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang harus dilakukan baik persiapan secara agama, demikian pula persiapan secara fisik dan peralatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan rasa takut itu ke dalam hati-hati musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika aku sedang tidur aku melihat diriku diberikan pintu-pintu gudang-gudang harta yang ada di muka bumi ini dan diletakkan di tanganku. Dan ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian di mana umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini akan memiliki gudang-gudang harta, akan ditaklukkan gudang-gudang yang dimiliki oleh bangsa Persia dan Romawi dan hal itu pun telah terjadi. Lalu kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalian talghathunaha yaitu kalian telah memakan dunia maksudnya kalian menikmati berbagai hasil-hasil yang ada di dunia ini dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kalian sendiri melihat diri kalian, di mana kalian bersenang-senang dan menikmati apa yang telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berkata Imam Al Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsana Layth an Sa'id عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دري أبو هريرة دري نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia diberikan tanda-tanda yang tanda-tanda kekuasaan tersebut atau tanda-tanda kenabian itu yang semisalnya manusia beriman kepadanya dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku berupa tanda kenabian adalah wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepadaku sehingga aku berharap aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa hadha hadits وهذا الحديث كما سبق الإشارة في أول هذا الباب يدل على أن جوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن وما أعطاه الله عز وجل من السنة لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج منها هنا وأشار إلى فمه إلا حق ثم في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أيد أنبياءه بالآيات الدالة على صدقهم الحاملة لأتباعهم على قبول ما عندهم فمثلا آية موسى عليه السلام العصا وإخراج يده بيضا مع التسع الآيات الأخرى وآية صالح الناقة وآية عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وهكذا سائر الأنبياء أيدهم الله عز وجل بآيات تدل على صدقهم وأن الله أرسلهم Hadis ini merupakan isyarat yang telah disebutkan pada awal bab yaitu tentang jawami' al-kalim. Bahwa yang dimaksud jawami' al-kalim yang Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim dan apa yang Allah berikan kepadanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu Namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisan ini sambil beliau mengisyaratkan pada lisannya kecuali kebenaran. Kemudian hadis Abu Hurairah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus para nabinya dan memberikan kepada mereka tanda-tanda tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa yang itu menjadi sebab para pengikutnya menerima dan meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi tersebut misalnya tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat dan mengeluarkan cahaya putih dari tangannya bersama dengan sembilan tanda-tanda yang lainnya sebagaimana tanda yang Allah berikan kepada Nabi Saleh adalah seekor unta tanda yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah kemampuan untuk menghidupkan orang mati dan memberi kesembuhan kepada seorang yang dalam keadaan buta dan terkena penyakit kulit, penyakit sopat. Maka demikian pula nabi-nabi yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaan yang menyebutkan atau yang menandakan tentang kebenaran apa yang mereka sampaikan. فالفرق بين آية النبي صلى الله عليه وسلم وآيات من قبله من الأنبياء أن آيات الأنبياء قبله انقطعت بموتهم ولم يرثها أتباعهم بخلاف آية نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى والعظمى وهي الوحي فإن أمته ورثت هذه الآية بعده فوجب عليهم الاعتصام بها لأنها سبب عزهم ونجاتهم وسعادتهم وفلاحهم ولذلك قال الفاروق عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله فهذه الآية هي الوحي الكتاب والسنة التي يجب الاعتصام بها والتمسك بها والاستقامة عليها لننال خير الدنيا والآخرة Perbedaan antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian yang diberikan kepada sebelum beliau bahwa tanda-tanda kenabian dari para nabi yang sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah terputus dengan meninggalnya para nabi itu, sehingga tanda-tanda tersebut tidak diwarisi oleh para pengikutnya. Berbeda halnya dengan tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tanda yang terbesar, yang paling agung adalah wahyu, di mana umatnya mendapatkan warisan dari tanda kerasulan dan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya. Yang hal ini mewajibkan bagi kita sekalian untuk berpegang teguh dengannya karena sebab kemuliaan, sebab keagungan dan keselamatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika mereka berpegang teguh dengan wahyu tersebut. Oleh karena itu Al-Faruq Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala mengatakan kami dahulu adalah kaum yang Allah Azza wa Jalla menghinakan kami yaitu sebelum mengenal Islam maka apabila lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam, maka apabila kami mencari sebuah alternatif, satu jalan selain dari Islam, maka niscaya Allah menghinakan kami dengannya. Maka tanda kenabian ini adalah wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya dan istiqamah di atasnya agar kemudian kita bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Babul iqtida bi sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bab mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillah ta'ala dan firman Allah azza wa jalla waja'alna lil muttaqina imaman. Dan jadikanlah bagi kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Maka beliau mengatakan qalaman. Imam Bukhari. Beliau berkata, "A'immatan naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana." Yaitu pemimpin-pemimpin yang dengannya kami mengikuti orang-orang sebelum kami lalu kemudian yang mengikuti kami dari orang-orang setelah kami. هذا هو الباب الثاني من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء أي التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هنا بما جاء عنه فهو أعم من السنة عند الفقهاء أو عند الأصوليين المراد بهذه السنن التي نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء عنه من أقواله وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقتدي به وهذا هو مقتضى الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ أن الباب الأول وما قبله ذكر فيه القرآن والاعتصام به والتمسك به والاستقامة عليه وإن كان بين القرآن والسنة تلازم فمن تمسك بالقرآن تمسك بالسنة والعكس ولكن أفرد أبوابا لهذا وأبوابا لهذا Kemudian beliau masuk ke bab yang kedua, yaitu mengikuti yang dimaksud mengikuti adalah at-ta'assi. yaitu menjadikan beliau sebagai teladan yaitu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud sunnah di sini, sunnah Nabi, yaitu apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lafaz sunnah di sini itu lebih bersifat umum daripada istilah sunnah yang disebutkan oleh para ahli fikih dan para ahli usul. Maka yang dimaksud di sini sunnah yaitu kita mengikuti apa saja atau seluruh apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kaitannya dengan ucapan atau yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatannya atau takrir-takrirnya atau persetujuan persetujuannya maka mencakup itu semua itu semuanya termasuk bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita mengikuti seluruhnya Sebab Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpegang kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari sikap kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya diperhatikan di sini bahwa disebutkan pada bab yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, istiqamah di atas Al-Qur'anul Karim. Meskipun antara Al-Qur'an dan As-Sunnah itu saling menguatkan. Siapa yang berpegang kepada Al-Qur'an, maka tentu dia berpegang kepada As-Sunnah. Demikian pula sebaliknya, siapa yang berpegang kepada sunnah, dia pasti berpegang kepada Al-Quran. Akan tetapi di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan bab secara tersendiri. Ada bab-bab yang khusus tentang sikap berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan beliau juga menyebutkan bab-bab yang khusus yang menerangkan tentang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب أو تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما ففسر ذلك الإمام البخاري بقوله أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا فلا يكون إماما من ليس مقتديا بمن قبله ولذلك قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ما قال اقتدي بذواتهم وإنما قال بهداهم بما أعطاهم الله وأرشدهم وعلمهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فأمر الله عز وجل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم أن يؤمنوا بما آمنوا به وأن يسيروا على ما ساروا عليه وهكذا أيضا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نولي نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين وقد ذكر العلماء أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من استدل بهذه الآية على حدية الإيمان أنه أول من استدل بهذه الآية على حجية الإيمان والشاهد من هذا التأسي بمن سبق وأعظم وأولى وأعلى من نتأسى به هو نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد في هذا الباب Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan pada judul bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna lil imama." Dan jadikanlah untuk kami bagi orang-orang bertakwa sebagai imam. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau pun menafsirkan makna dari ayat ini di mana beliau mengatakan yaitu imam-imam yang kita ikuti dari orang-orang sebelum kita lalu kemudian orang-orang setelah kita mengikuti kita yaitu mengikuti kami yang telah mengikuti jalan orang-orang sebelumnya maka tidaklah seseorang itu menjadi imam apabila dia tidak mengikuti orang sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kisah-kisah para nabi, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ulaika alladziina hadallah, fabihudahum ikhtalif." Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Maka dengan hidayah mereka, dengan bimbingan mereka, hendaknya engkau mengikutinya. Nabi saw. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan ikuti pribadi mereka, ikuti zat-zatnya mereka. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengikuti bimbingan mereka, mengikuti arahan-arahan dari para nabi-nabi yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Fa in amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa hum fi shiqaq." Apabila mereka beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya, itu orang-orang sebelum kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Namun jika mereka berpaling maka mereka berada dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat agar hendaknya mereka beriman seperti keimanannya para sahabat berjalan di atas apa yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana له الهدى huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wadhihi ma tawalla wa nuslihi wa masira barang siapa yang menyelisihi rasul setelah petunjuk datang kepadanya bukti-bukti datang kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami kembalikan dia ke dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali maka yang menjadi inti dari hadis eh, dari ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Para ulama mereka menyebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau adalah orang yang pertama kali menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang ijma adalah merupakan hujjah yang bisa dijadikan sebagai hujah di dalam berpegang kepadanya dalam satu permasalahan. Yang menjadi inti bahwa di dalam bab ini adalah merupakan perintah bagi kita untuk mengikuti orang-orang sebelum kita. Dan yang paling utama, yang paling agung, yang wajib bagi kita untuk menjadikan dia sebagai suri tauladan kita adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan inilah inti yang disebutkan dalam bab ini. Pada Aisyah berkata. Mukmin. Insyaallah. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, wa qala Ibnu Auf berkata Abdullah bin Auf, "Thalathun uhibbuhunna li nafsi wal ikhwani." Ada tiga hal yang aku mencintai ketiga hal itu untuk aku memilikinya dan juga dimiliki oleh saudara-saudaraku. Hadhihi sunnatu fayata'allamuha. Yang pertama adalah sunnah yang mereka mempelajarinya. Wa yas'alu anha dan mereka bertanya tentangnya. Yang kedua, wal Qur'anu ayyatafahhamuhu wa yas'alu anhu. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim agar hendaknya mereka memahaminya dan bertanya tentangnya. Yang ketiga, wa yad'un nasa illa min khair. Dan dia meninggalkan manusia kecuali dalam urusan kebaikan. هذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة وفقه البخاري في تراجمه وما يشير إليه البخاري ويلفت النظر إليه يكون في هذه التراجم دالة على دقة الاستنباط في كل باب بحسبه فأورد هنا أثر عبد الله بن عون قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني وهذه الثلاث النصائح العظيمة التي خلاصتها الاعتصام بالكتاب والسنة وأن تدع الناس من شرك فذكر أنه يحب هذه لنفسه قبل أن يحبها للناس ليكون قد انتفع بعلمه أولا وهذا هو الذي ينبغي فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم ما نفع وإنما العلم ما نفع فقال هنا الأولى هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها يتعلموها ويسألوا عن معانيها عما دلت عليه والثانية هذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه فيتعلم القرآن ويتدبرونه ويسألون عما أشكل عليهم منه قال ويدع الناس إلا من خير فإن لم ينفع الناس فلا يضروهم وإن لم يحسنوا إليهم فلا يسيئون إليهم وهذه وصايا جامعة نافعة عظيمة من هذا الإمام وخلاصتها الاعتصام بالكتاب والسنة ومن مقتضى ذلك أن تدع الناس من شرك فتنفعهم ولا تضرهم نعم هذا ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam judul bab Dan fiqih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu terdapat pada judul bab beliau. Dan apa yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala agar kemudian yang membaca kitab beliau perhatian terhadap judul-judul yang disebutkan di dalam sahih beliau yang menunjukkan kedalaman pemahaman dan istimbal beliau terhadap dalil-dalil. Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asal dari Ibnu Amr di mana beliau mengatakan ada tiga hal yang aku mencintai tiga hal itu ada pada diriku dan pada saudara saudara. Maka ketiga perkara ini adalah merupakan nasihat yang sangat mulia yang sangat agung. Yang kesimpulannya adalah berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan manusia sehingga dia tidak berbuat kejahatan kepada mereka. Maka beliau menyebutkan bahwa beliau mencintai hal itu untuk diri beliau sebelum beliau menyebutkan bahwa beliau juga cinta hal itu dimiliki oleh manusia agar kemudian beliau mengambil manfaat terhadap ilmu yang beliau miliki terlebih dahulu sebelum dia mengajarkannya kepada manusia dan inilah merupakan hal yang sepantasnya bagi setiap muslim sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala laisal ilmu bikathratir riwayat bahwa bukanlah ilmu dengan banyak riwayat yang kita ketahui wa innamal ilmu ma namun ilmu yang sebenarnya adalah yang memberi manfaat Lalu kemudian beliau pun menyebutkan tiga poin ini. Yang pertama, yaitu sunnah. Yang hendaknya mereka mempelajarinya. Dan bertanya tentangnya. Maksudnya, mempelajari makna-makna dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam sunnah tersebut. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Agar mereka memahaminya dan bertanya tentangnya. Mempelajari Al-Quran. Mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan bertanya tentang hal-hal yang menjadi problem yang dia tidak ketahui dari kandungan Al-Quranul Karim tersebut. Kemudian yang ketiga, meninggalkan manusia kecuali dalam hal kebaikan. Maka dia berupaya memberi manfaat kepada manusia sehingga dia tidak memudaratkan mereka. Apabila dia tidak mampu memberi manfaat kepada manusia, jangan sampai dia memudaratkan manusia tersebut. Apabila dia tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai dia melakukan keburukan kepada orang lain. Maka ini adalah merupakan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat, yang sangat agung dan mulia, yang kesimpulannya ada, yang kesimpulannya adalah berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang konsekuensinya adalah seseorang meninggalkan manusia dari hal-hal yang dapat memudaratkan kepada mereka dan melakukan kejahatan kepada mereka. Sampai di sini kawan, insyaallah kita lanjutkan ke sesi yang kedua ba'dal asr. Barakallahu fikum. Dan eh, kajian setelah maghrib itu pembahasan manhajus salikin ba'da maghrib. Manhajus salikin. Kitab manhajus salikin. Ba'dal maghrib dari pembahasan kitab yang lain yaitu kitab manhajus salikin yang membahas seputar pernikahan dan perceraian. Ya, semoga semangat menikah dan tidak terjadi perceraian. Barakallahu. Itu tambahan dari aku.